dan juga para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada eh, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab ar-raja raja itu harapan harapan terhadap janji-janji Allah. Dan tentu setiap janji itu masyurutun, ada syaratnya. Maka untuk meraih janji Allah Subhanahu wa taala kita jangan lupa syaratnya. Jangan lupa syaratnya. Seperti pada hadis-hadis yang telah lalu ya, tentang bagaimana seorang hamba innal abda adnaba dhanban fayaqulu fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam sebuah hadis qudsi bahwa ada seorang hamba yang melakukan dosa kemudian hamba tersebut mengetahui bahwasanya dia memiliki Allah yang akan mengampuni dosanya dan juga akan menyiksa dia karena kesalahan yang dia lakukan. dia ada janji dan ancaman. Sampai pada firman Allah Ta'ala, Qad ghafartu li abdi falyaf'al masya'a. Aku sudah ampuni hambaku, maka dia silahkan kerjakan apa yang dia mau. Ini sudah kita terangkan kemarin jadi jangan atau beberapa waktu yang lalu. Jangan sampai kita salah tangkap bahwa janji ini kemudian menjadi sebuah dalil e, bagi seorang hamba untuk bebas dalam melakukan dosa. Sama sekali tidak. E, di sini atau dalam kesempatan itu saya terangkan bahwa hamba tersebut ketika meminta ampun kepada Allah itu artinya bertaubat. Bertaubat. Taubat itu meninggalkan dosa, menyesali dan bertekad untuk tidak kembali lagi. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba tersebut, "Qad ghafartu laka falyaf'al masya'a. Qad ghafartu li abdi. Hambaku ini sudah kuampuni. Sudah silakan kerjakan apa yang dia mau. Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni hamba ini dan memberi janji ampunan terhadap hamba ini dan ini harapan karena Allah tahu hati hamba tersebut. Dan Allah tahu bahwasanya hamba tersebut setiap kali akan melakukan dosa atau setiap kali melakukan dosa dia pasti bertobat. Begitu kebiasaannya. Kemudian saya ingatkan saat itu ya bahwa hadis ini artinya bukan hanya istighfar yang kita sebut dengan istighfarul kadzabin, istighfarnya para pendusta. <clears throat> yakni mulut beristighfar tapi dosa terus terus jalan, bukan itu. Kemudian yang kedua, yang jadi masalah apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikatakan oleh Allah qad ghafartu li abdi. Ini yang jadi masalah. Ini Allah apakah benar kita bisa menjamin bahwa kita adalah termasuk hamba Allah yang ketika bertobat eh, yang ketika berbuat apa? dosa kemudian apa? ditutup dengan tobat Setiap dosa tobat setiap dosa taubat. Karena memang eh, sunnatullah sunnatullah pada keturunan Bani Adam terjatuh dalam dosa. Tapi ternyata tidak setiap Bani Adam itu ketika terjatuh dalam dosa lantas bertaubat. Ada di antara hamba Allah yang ketika terjatuh ke dalam dosa, dia terus-menerus yusir ala zambi Terus-menerus dalam dosanya. Ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika terjatuh ke dalam dosa lantas dia menutup dengan apa? Taubat dan istighfar. Jadi segala janji Allah itu masyrutun. Ada syaratnya. Kalau Ustadzuna Ustaz Abdullah Zain mungkin bikin kajian baru judulnya SKP syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Nggak tahu isinya apa, saya belum. Atau belum mungkin, di daerah Purwokerto. Syarat dan ketentuan berlaku. Ini pun demikian. Jadi, tidak bisa hanya mengharapkan apa? E, janji-janji Allah, tapi tidak menunaikan syaratnya. Ya. Maka, yang akan kita pelajari dan yang telah kita pelajari itu adalah tentang hadis-hadis rojak kita belajar tentang berharap kepada Allah. Berharap pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu tidak akan bisa dengan mudah kita dapatkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan melakukan syarat-syaratnya. Baik. Uh, eh, kita sampai pada Eh, dan ini saya saya ingin ulang-ulang karena memang saya khawatir ketika belajar bab rojak belum selesai nanti dia tidak belajar bab khauf jadinya cuma berharap-berharap dok makanya saya ulang-ulang bahwasanya belajar berharap kepada Allah juga harus memperhatikan batasan-batasan dan syarat-syarat yang di disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya diantaranya adalah syarat untuk mendapatkan janji Allah ya tauhid. Itu syarat nomor satu sudah. Tauhid. Sebaik apapun secara tohir seseorang, tapi kalau tauhidnya ternyata rusak, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Seluruh janji-janji itu tidak akan ada tidak akan dia peroleh. Fa janji-janji ini adalah semuanya untuk ahlu tauhid. Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun entah itu yang mulia makhluk yang dimuliakan oleh Allah atau makhluk yang hina entah itu malaikat tidak boleh disekutukan entah itu nabi tidak boleh disekutuk Allah sekutukan dengan nabi entah itu yang hina mulai dari manusia biasa atau hewan semacam sapi ketek ya, dan juga tikus dan yang lainnya ya, tidak boleh Nah. Wallahu taala alam atau virus corona eh, yang bisa menggoyahkan akidah seseorang terkadang. Maka ini harus hati-hati kita ini. Nah. Tidak boleh satupun. Maka untuk masuk ke dalam surga syarat utamanya adalah tauhid. Dan untuk meraih janji-janji yang ada ini semuanya adalah syarat utamanya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib kita akan baiklah kita akan lanjutkan insyaallah kita sampai pada hadis ke 432 ya 432 eh, hadis-hadis ini hadis-hadis yang semakna oleh karena itu wallahu taala alam akan saya bacakan hadis-hadis ini kemudian saya terjemahkan secara singkat yang pertama hadis tentang hadis ke 432 berkata Al Imam An Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Musa Al Ashari radhiyallahu taala anhu dan dari sahabat Abu Musa Al Ashari mudah-mudahan Allah meridhai beliau kal dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jum idza kana yaumul qiyamati apabila datang hari kiamat apabila terjadi hari kiamat ini pada hari kiamat kelak Dafa Allahu ila kulli muslimin Allah akan menyodorkan kepada setiap muslim apabila datang hari kiamat kelak di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi Allah akan menyodorkan kepada setiap muslim Yahudian, seorang Yahudi, atau Nasranian atau seorang Nasrani. Fayaqulu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza fikakuka minan nar." Ini adalah pembebasanmu dari api neraka. Ini adalah pembebasanmu pembebasanmu dari api neraka. Wa fi riwayatin anhu dan juga dalam riwayat dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qal beliau sallallahu alaihi wasallama bersabda yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin pada hari kiamat kelak akan datang sekelompok manusia dari kalangan muslimin bidhunubin amthali aljibali dengan dosa-dosa sebesar gunung yaghfiruhallahu lahum Allah akan mengampunkan mereka rawahu muslim jadi ini hadis yang luar biasa yang pertama bahwa hadis ini menunjukkan hari kiamat itu betul-betul terjadi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan dan kabar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dusta, pasti. Demikian juga kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kabar yang tidak mengandung kemungkinan dusta itu adalah kabar dari Allah dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak pada hari kiamat akan disodorkan pada setiap orang muslim seorang Yahudi atau Nasrani Dia mengatakan ini loh ini loh pembebasanmu dari neraka tempatmu di neraka digantikan oleh orang ini tempatmu di neraka itu digantikan oleh orang ini sebagaimana diterangkan terangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam e, kitab ini beliau mengatakan maknahu artinya adalah seperti yang diterangkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis tersebut dikatakan likulli ahadin manzilun fil jannati wa manzilun finnari. Bagi setiap orang itu ada tempat tinggalnya di surga dan ada tempat tinggal di neraka. Ini ada ada eh, apa namanya tempat calon tempat dia di surga ada calon tempat dia di neraka fal mu'minu maka seorang mukmin idza dakhalal jannata apabila sudah masuk surga khalafahul kafiru finnar akan digantikan kedudukan dia di neraka oleh orang kafir tadi Seorang mukmin apabila sudah masuk surga, maka tempatnya di neraka akan digantikan oleh seorang kafir. Li'annahu mustahiqqun lidzalika bikufrihi. Karena dia memang berhak untuk mendapatkan neraka karena kekafirannya. Jadi eh, apa namanya? Ketika seorang muslim masuk surga, maka seakan-akan tempatnya itu digantikan oleh seorang kafir. Jadi jatahnya ditutupi oleh seorang kafir. Sehingga dikatakan inilah pembebasanmu. Pembebasanmu dari api neraka. Karena neraka sudah dipenuhi oleh orang-orang ini. Jadi tempatmu di neraka tidak ada lagi. Itu maksud, maksud dari e, ini adalah pembebasanmu dari e, apa namanya? dari neraka. Karena tempatmu di neraka, jatah tempatmu di neraka, udah nggak usah khawatir. Sudah ditempati oleh orang ini. Ya, nasallallahu an yudkhilana al-jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, ya. Jadi demikian ya, karena neraka sudah dipenuhi oleh orang-orang kufar, jadilah seakan-akan mereka ini pembebas. Pembebas kita dari apa? Dari api neraka. Karena enggak ada tempat lagi di neraka. Walaupun nanti neraka itu tetap akan minta isi. Mengatakan hal mim akan adakah lagi tambahan? Adakah lagi tambahan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memasukkan ya eh, telapak kakinya ke dalam e, neraka sebagaimana disebutkan di dalam riwayat sehingga kemudian neraka itu me, melipat dirinya ya dan kita memahami seperti itu jangan menyamakan Eh, bighairi tasbih, tanpa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk sedikit pun. Ya, wallahu taala a'lam bi bi as-sawabi. Naam. Jadi demikian. Ini arti dari pembebasan. Ini hadis yang uh, nomor eh, uh, 432 ya. Jadi hari kiamat itu pasti ada sebagaimana dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang mukmin apabila masuk ke dalam surga maka tempatnya di neraka akan digantikan oleh seorang yang yang kafir karena dia berhak untuk mendapatkan neraka. Ya, naudzubillahi min dalik. Jadi seakan-akan si kafir tadi adalah e, penyebab dia terbebas dari kedudukan dia di di neraka. Karena setiap orang itu memiliki dua jatah. Satu jatahnya di mana? surga, satu jatahnya di neraka. Dan kita fala nadri ainal masiru dan kita tidak tahu kemana akan kembali. Tapi kita senantiasa berharap kepada Allah bahwasanya kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman sehingga kondisi seperti ini e, terjadi pada diri kita yaitu kita masuk ke dalam surga dan tempat kita di neraka digantikan oleh orang-orang yang berhak untuk memasukinya. Allahumma amin. Hadis ke-433. Hadis ke-433. Kalau di sini disebutkan yang sebelumnya, Syekh Salim mengatakan orang-orang Yahudi Nasrani itu berhak masuk neraka. Karena mereka harrafu kalam Allah, mereka suka merubah-rubah firman Allah. Wa qatalu rusulah, dan mereka suka membunuh para utusan Allah. Ya, mereka suka membunuh utusan Allah. Ambiyah anbiya'a bighairi haqq. Mereka suka membunuh para nabi tanpa ada alasan yang benar. Tidak ada alasan, enggak pernah ada alasan benar bunuh nabi, tapi mereka suka bunuh nabi. Mereka suka membunuh nabi sallallahu alaihi salawatullahi wasalamuhu alaihim. Termasuk percobaan terakhir pembunuhan adalah nabi Nabi Isa alaihi assalatu wassalam dan juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. seperti seorang wanita Yahudiyah yang meracuni beliau sallallahu alaihi wasallam eh, tiga tahun sebelum meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dugaan kuat beliau meninggal sakit yang beliau alami adalah bekas dari racun yang masuk ke tubuh beliau tiga tahun sebelumnya ya di perang sekitar Khaybar di hari-hari Khaybar itu tiga tahun baru terasa pengaruh racunnya nah maka sebagian ulama mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mati syahid karena akibat dari apa namanya racun tadi dalam peperangan yang ada. Nah, wallahu taala alam bi as-shawab. 433. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Ibnu Umar Abdullah bin Umar mudah-mudahan Allah meridai keduanya yaitu Abdullah dan juga Umar radhiyallahu taala anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbih Pada hari kiamat seorang mukmin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendekatkan mereka. Hatta yadha'a kanafahu alaihi. Sampai kemudian Allah meletakkan hijabnya, tutupnya di atas seorang mukmin tadi. Didekatkan oleh Allah, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala fayuqarriruhu bidhunubihi Kemudian Allah Subhanahu wa taala menarik pengakuan dia. Menarik pengakuan seorang yang beriman bidhunubihi tentang dosa-dosanya. Fayaqul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kau tahu dosa yang ini? Ata'rifu dzamba kadza? dan apakah kau tahu dan ingat dosa yang ini? Fayaqul maka orang mukmin tadi mengatakan Rabbi a'rifu. Ya Allah, ya, aku ingat. Aku tahu dosa itu. Di sekecil apapun akan ditampakkan dosanya. Dan akan ditarik pengakuannya. Entah itu dosa lisan, entah itu dosa apa? Anggota badan, entah itu dosa hati dan yang lainnya yauma as-sarair pada hari itu rahasia-rahasia hati akan ditampakkan semuanya. Qal berkat berfirman Allah taala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala aku telah menutupi dosa-dosa tadi ketika engkau di dunia. Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu kau melirik tidak ada yang tahu kau berbuat demikian dan demikian. Tidak ada. Ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini sebuah anjuran bagi kita untuk jangan menceritakan dosa kepada siapapun. Yang ada adalah pengakuan kita di hadapan Allah, bertaubat kepada Allah. Biarkan dosa itu antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Aku sudah tutupi dosa-dosa itu ketika engkau sudah ya ketika engkau masih di dunia. Wa ana aghfiru lakal yauma. Dan pada hari ini aku mengampuni dosa-dosamu itu semuanya. Fayu'ta sahifata hasanatihi maka diberikanlah catatan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah ini namanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang syakur ya maha membalas kebaikan dosa diampuni kebaikan dibalas mudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita menutupi aib-aib kita muttafaqun alaih hadis ini hadis yang muttafaq sama hadis ini juga menunjukkan bahwa kiamat itu pasti terjadi dan hadis ini menunjukkan adanya peradilan proses peradilan pada hari kiamat. Satu persatu kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang mukmin maka akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara rahasia. Tidak ada satupun yang tahu. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditarik pengakuan kita dan kita ngaku dan tidak ada satupun dosa yang bisa luput. Sehingga terkadang seorang hamba itu sudah betul-betul merasa putus asa, pasti kena ini. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Adapun orang-orang kufar al-mujahirun, al mujahirun orang orang yang suka menampak-nampakkan dosa, maka dia nanti akan dihadap akan diadili baina yadai ru'usil ashad akan diadili di depan para makhluk semuanya sehingga mereka akan tahu apa yang mereka mereka lakukan. Nasallallahu an yu'idana uh, minhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari proses yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah menutupi dosa-dosa kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ini harapan. Ya, ini harapan. Maka supaya kita menjadi mendapatkan janji ini, jadilah hamba yang beriman. Jadilah hamba yang beriman. Dalam dalam hadis ini dikatakan yudna al-mu'minu. Ya, seorang mukmin didekatkan an rabbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-434. Ya, hadis ke-434. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anna rajulan bahwa ada seseorang asaba min imra'atin kublatan. Ada seorang pria ya, asaba min imra'atin kublatan, mencium seorang perempuan. Ini bukan bukan apa-apanya ini. Mungkin pacarnya, mungkin ketemu di jalan langsung dicium begitu saja, ya kan? Sebagaimana banyak terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Nah, kalau zaman dahulu aib ya, Zaman dahulu aib. Zaman sekarang ketemu cipika, cipiku tanpa ada rasa malu. Naudzubillah min dalik. Pada sebagian manusia, alhamdulillah banyak manusia yang masih menjaga dan memiliki rasa malunya. Fa illam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak punya malu ya buat saja semaumu. Ya. Fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki ini, pria ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu. Maka mengabarkan apa yang baru saja dia lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengabarkan bukan hanya sekedar cerita tapi ingin mendapatkan apa? jalan keluar, ya. Apalagi bangga-bangga. Enggak kalau ini. Ya. Kalau bangga bang wah aku berhasil cium si fulanah ini mujahirin termasuk orang yang menampak-nampakkan dosa. Nah. Fa'anjalallah kalau ini tidak, ini datang pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk cari jalan keluar. Fa'anjalallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya wa aqimis salata tarafayin nahari. Tegakkanlah salat di dua penghujung siang wa min minal laili dan beberapa saat di malam hari. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Surat Hud ayat 114. Mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala rajul, maka laki-laki itu berkata, sahabat tadi berkata, ini sahabat yang melakukan sahabat ya. mencium seorang wanita yang bukan apa-apanya faqala rajul ali hada ya Rasulullah apakah ayat itu khusus untukku ya Rasulullah bukan untuk yang lainnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam li jami'i ummati kullihim ayat itu untuk seluruh umatku semuanya muttafaqun alaihi ini rahmat betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. E, bahwa ternyata salat lima waktu. Ini maksud di sini adalah salat lima waktu. Aqimis salata tarafayn nahari wa zulafa minal laili innal hasanat yudhibna sayiat. Bahwa salat lima waktu itu akan menjadi penghapus dosa. Maka setiap datang salat berharaplah kepada Allah bahwa amalan itu adalah kesempatan untuk menghapus dosa. Dosa yang kita tahu dan dosa yang mungkin tidak kita tahu. Dan kita bertobat dari seluruh dosa tersebut. Dari seluruh dosa yang kita ketahui, yang kita sadari, atau dosa-dosa yang tidak kita sadari. Dan ayat ini berlaku untuk semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwasanya Al-ibratu bi bi umumil la bi umumil lafat la bi khususi as-sabab. Jadi hukum itu berlaku dengan keumuman lafadznya. Keumuman lafadznya, bukan sebabnya yang khusus. Kejadian ini khusus untuk sahabat tadi, terjadi pada sahabat tadi. Tapi hukum yang ada itu berlaku untuk semuanya. Maksudnya begitu. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang di sini bisa diambil, di sini rawi Abdullah ibn Mas'ud merahasiakan nama pelaku. Bagaimana halnya kalau itu terjadi di zaman kita? Ini tingkat sahabat. Bungkat, bukan tingkat ustadz. Kalau ketahuan ada ustadz nyium perempuan. ada Ustad pulang kajian di jalan tiba-tiba apa? Nyium perempuan, sallallahu alaihi wasallam Apa yang terjadi? Heboh dunia ini. Wah, Ustad fulan nyium perempuan kemarin, oh, sudah. Subhanallah. Apa yang terjadi? Uh, tapi kan Ustad ini sahabat ini. Dalam hadis ini sahabat, mereka jauh lebih daripada seorang ustadz disebutkan anna rojulan. Maka mari kita berusaha menutupi aib saudara kita. Kalau nggak perlu disebutkan, nggak usah disebutkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Saudara kita adalah tubuh kita. Kalau anda bisa menasehati, dekati ustadz itu, ustadz, karena mohon maaf kemarin saya melihat antum, ya Mohon maaf Ustaz. Iya nggak apa-apa, ada apa. Begini-begini Ustaz. Saya yakin itu bukan istri antum. Istri antum kan pakai kacamata Ustaz. Ini enggak. Loh, antum belum tahu toh? Apa Ustaz? Itu, itu ibu saya. <laughs> ya. Dan yang lain-lain. Atau ternyata kejadian betul itu bukan siapa-siapanya Ustaz. Ya, maka kita tutupi, kita dekati, kita nasihati. Jangan kemudian langsung tidak dinasehati, malah disebar di medsos. Rusak. Barang siapa yang ingin ditutupi aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tutupi aib saudaranya. Ya. Nasihati dia secara sembunyi-sembunyi. Tidak mau terima, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Anda bersalah wahai Ustadz, mudah-mudahan Allah mengampuni Anda. Kalau saya yang salah, mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah. Saya tetap menghormati Anda. Demikian. Ya, jangan mengumbar e, aib. Entah itu ustadz, entah itu teman kita, entah itu saudara kita, entah itu tetangga kita, jangan. Nah. Wallahu taala alam ya sahabat. Lihat ini sahabat ini. Ini kejadian sahabat. Disebutkan anna rajulan. Ya, anna rajulan. Nanti ada kejadian lagi di hadis berikutnya. Dari sahabat Anas. Entah ini kejadian yang sama, entah hendak wallahu taala alam besok. tapi mirip. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qal jaa rajulun. Datang seorang laki-laki. Siapa laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat. Sahabat. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal dia berkata ya Rasulullah ini laki-laki tadi nih sahabat tadi ya Rasulullah duhai utusan Allah asabtu haddan aku sudah melakukan sebuah pelanggaran fa'aqimhu alayya tolong tegakkan hukuman padaku Pelanggaran di sini bukan pelanggaran yang harus dipotong tangan, bukan harus dirajam, bukan harus di apa cambuk, bukan. Tapi pelanggaran yang hanya sebatas takzir. Takzir itu didera apa namanya di ditakdib, dikasih pelajaran supaya kapok, supaya jera. Bukan pelanggaran kelas berat. Kelas berat yang harus potong tangan, potong leher, dan yang lainnya bukan. Atau rajam bukan. Tolong tegakkan hukuman atasku. Lihat bagaimana sahabat melakukan sebuah pelanggaran terasa berat pada jiwa mereka. faakimhu alaiya tolong tegakkan hukuman atasku. Wa hadaratis salah Ketika seperti itu tiba-tiba sholat waktu sholat tiba. Fa sallama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tadi sang pelaku, sahabat ini jelas salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada as-salata, tatkala dia sudah menunaikan salat, dia pun berkata lagi, qal, ya Rasulullah, inni asabtu haddan, aku melakukan sebuah pelanggaran berat menurut beliau radhiyallahu taala anhu. Fa'akim fiya kitab Allah, tegakkan hukuman Allah atas diriku. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? hal hadarta dan salah? Kau ikut sholat bersama kami? kau na'am. Ya, saya ikut sholat bersama Anda ya Rasulullah. Kal qad ghufira laka. Engkau sudah diampuni. Engkau sudah diampuni. Masya Allah. Kita punya kesempatan untuk minta ampun pada Allah. Itu sholat lima waktu. Muttafaqun alaih hadis ini muttafaq alaih. Ya. Ini ini luar biasa, kita punya sholat lima waktu. Jangan sampai kita putus asa. Kita harus punya harapan tinggi, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ummatun marhumah. Umat yang dirahmati oleh Allah. Apa ciri umat yang dirahmati oleh Allah? Salah satu cirinya disebutkan nanti di hadis terakhir dalam bab ini. Yaitu yang mat, nabinya mati duluan. Yang nabinya apa? Mati duluan umatnya belum hancur, nabinya sudah meninggal duluan. Ini umatnya belum belum belum binasa, belum lewat, nabinya sudah meninggal terlebih dahulu. Nanti insyaallah taala di hadis yang terakhir dari bab roja disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza Allah taala rahmata ummatin" apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan merahmati satu umat qabadha nabiyaha qablaha Allah akan mencabut ruh nabinya sebelum umat tersebut faja'alahu laha faratan wa salafa baina yadayha maka Allah jadikan nabi tersebut farata wa salafa pendahulu umat tersebut Wa idza arada halaka ummatin, halakata ummatin. Apabila Allah menghendaki kehancuran sebuah umat, adzabaha, maka Allah akan azab umat tersebut wa nabiyyuha hayyun. Sementara nabinya masih hidup. Fa ahlakaha wa huwa hayyun yanzuru. Maka umat itu akan dihancurkan sementara nabinya menyak menyaksikan. Fa aqarra ainahu bihalakihi, maka Allah me berikan ke kegembiraan kepada nabinya dengan kehancuran umatnya hina kadzabuhu wa asau amrahu karena mereka mendustakan nabi tersebut dan bermaksiat kepada atau tidak taat kepada perintah-perintah nabinya. Maka umat ini walhamdulillah sebelum dihancurkan dibinasakan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabinya sudah diwafatkan menjadi pendahulu kita. Ya. Dan ini adalah salah satu ciri umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis ke 400 36 atau 35 ya 435, 434 dan 433 eh, serta 432. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang masih dalam bab roja yang cukup panjang. Ya, kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dengan salat kita di salat lima waktu ya InsyaAllah ta'ala akan kita bahas bahwasanya tidak setiap sholat itu akan menjadi penghapus dosa akan tapi di sana ada e, hal-hal e, yang perlu diperhatikan diantaranya masalah waktu dan juga yang lainnya demikian wallahu taala alam bisawab salallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja Semoga bermanfaat. Kirimkan, Kirimkan donasi terbaik, anda, terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari, Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.